dalam kajian Marifatullah bersama Kiai Haji Dr. Ahsin Sako Muhammad langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Kita sejenak akan menyimak terlebih dahulu sambutan dari Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Masjid Darut Tauhid Bandung. Selamat menyimak sahabat MK. Ya jemain kepada guru kita tercinta Kiai Haji Profesor Dr. ulama yang benar-benar kita rindukan kehadiran. Semoga Pak Yai Ahsin Sakho ini menjadi kekasih Allah, ilmunya menjadi cahaya bagi kita semua dan beliau diistiqomahkan dalam kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada Al-Qur'an, kecintaan kepada dakwah istiqomah sampai menjadi ahlul jannah amin ya rabbal alamin bayai terima kasih banyak sudah berkenan meluangkan waktu yang sangat-sangat berharga untuk hadir di pesantren ini AA saat ini berada di kota Auckland New Zealand jauh dari Indonesia dalam Insya Allah dalam kegiatan belajar dan dakwah Di negeri yang masih minoritas umat Islamnya ini Mohon doa semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat sekalian yang hadir di kajian Tauhid malam Jumat ini Alhamdulillah eh, Di penjuru bumi manapun adalah ciptaan Allah dan milik Allah termasuk di negara Kiwi ini di Selandia Baru yang menurut sebagian orang yang mengamati nilai-nilai islami minus akidah di sini sudah banyak diterapkan kejujuran yang menjadi pilar utama di sini juga sangat jujur bahkan sampai ke belanja pun sudah tidak menggunakan kasir menghitung sendiri, membayar sendiri. Bahkan tidak ada pelanggaran lalu lintas, susah sekali untuk cari eh, pelanggaran. Klakson pun selama lima hari di sini belum pernah mendengar satupun klakson. Demikian berusaha untuk tertib, teratur, BRTT bersih, PR rapi, tertib, teratur nyata sekali dimanapun juga kesejahteraan yang merata mencicil juga tidak pakai bunga di sini kalau ada barang yang mau dicicil begitu saja setahun dua tahun tiga tahun sama saja harganya akad-akad dilaksanakan dengan saksi dan dipenuhi hak dan kewajiban dengan baik di sini merata yang tidak punya pekerjaan diberikan tunjangan sampai bisa bekerja melahirkan gratis bahkan diberikan e, tambahan biaya harus dibolehkan cuti selama satu tahun bagi ibunya dan tiga bulan bagi bapaknya dan yang mengambil cuti gajinya jadi naik satu setengah kali lipat ditingkatkan e, Masya Allah pasti tidak ada yang kebetulan Allah menciptakan negara-negara seperti ini sebelum mendapat hidayah Islam seharusnya menjadi bahan tafakur bagi kita yang diberi hidayah Islam tahu lebih banyak ilmu Islam tapi mungkin dalam prakteknya kita harus lebih memaksimalkan dari teori menjadi kenyataan ya mudah-mudahan eh, keberangkatan ini nanti pada waktunya disampaikan oleh-olehnya karena ini pun merupakan ayat-ayat Allah yang bisa menambah keimanan, keyakinan kepada Allah juga bisa jadi amal soleh, jadi bil hak dan bil sobr. Sekali lagi terima kasih Mbak Yai, semoga malam ini menjadi malam dijamu oleh Allah dengan hidayah, taufik, hikmah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين سيد الأولين والآخرين سيد الغر المحجلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين أما بعد فضيلة الشيخ المحترم الفاضل أكيم حفظه الله تعالى ومتعنا بعلمه في الدارين amin Aa, kami di sini di Masjid Darut Tauhid sudah dipenuhi oleh para jamaah yang datang dari berbagai macam penjuru di Bandung ini merindukan AA dan tapi ternyata Aas masih mempunyai visi dan misi yang jauh kau internasional bahwa apa yang ada di Darut Tauhid ini ingin dikembangkan, disiarkan di tempat-tempat yang lain di dunia ini baik di Australia yang sebelah timur ataupun di Barat, di Amerika, bahkan di negara-negara Arab di Gaza, peranan daripada Darut Tauhid ini semakin hari semakin melebar, semakin besar, semakin bermanfaat. Itu karena kehadiran AA di Darut Tauhid dengan semangat yang menyala-nyala dan kita semua mendoakan AA selalu sehat walafiat lalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan umur yang panjang dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirin sekalian, saya sudah lama tidak datang lagi ke sini dan pada saat saya datang ke sini semuanya sudah berubah bangunannya sudah berubah ah, jamaahnya juga semakin besar semakin banyak bersih rapi tertib teratur sesuai dengan PRTT-nya Pak Hakim yang telah dicanangkan begitu akhirnya saya mendapati kenikmatan di dalam melaksanakan sholat di uh, masjid ini teratur dan tidak ada satu kekhawatiran apapun. Saya tidak khawatir sandal saya ada yang ngambil. Ya. Semuanya ini auranya aura keikhlasan, aura persaudaraan. Sehingga akhirnya kita mungkin semua jamaah yang di sini ini merasakan demikian denyut rohani keislaman di pesantren Darut Tauhid ini. Kehadiran Allah Subhanahu wa taala terasa kelihatan sekali. Oleh karena itu maka saya ambil satu tema ya sesuai dengan apa yang diinginkan juga dari panitia yaitu ma'rifatullah. Ma'rifatullah artinya menemukan Allah. Atau juga merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini. Kalau dilihat dari sisi bahasa, maka ma'rifatullah, ma'rifah itu berasal dari kata-kata arafa. Arafa artinya mengetahui. Sama seperti alimah. Alimah juga mengetahui. Arafa juga mengetahui juga. Hanya ada sedikit perbedaan. Kalau Arafa itu mengetahui sesuatu setelah <clears throat> melakukan tadabur, melakukan tafakkur setelah melalui penghayatan, melalui e, pemikiran. Baru setelahnya itu menemukan sesuatu yang dia pikirkan itu. Berbeda dengan alima walaupun sama-sama mempunyai arti mengetahui tapi alima tidaklah didahului oleh tadabur, didahului oleh tafakur ya menggunakan akal menggunakan perasaan tidak makanya di dalam Al-Qur'an Al-Karim itu menggunakan arafa itu selalu yang melakukannya itu adalah manusia jadi tidak terdapat Allah tidak alimallah yang ada ialah alim Allah karena Allah mengetahui sesuatu bukan karena setelahnya tadabur terlebih dahulu tidak ya yang melakukan tadabur itu adalah manusia kebalikan daripada arfa itu adalah nakar. jadi ma'ruf dengan mungkar ya, sesuatu yang ma'ruf itu adalah sesuatu perilaku yang diketahui kebaikannya baik oleh logika ataupun oleh syarak. Itu namanya ma'ruf. Kullu fi'lin ya. Segala pekerjaan ataupun perilaku yang diketahui kebaikannya ataupun diakui kebaikannya baik oleh akal manusia yang sehat ataupun juga oleh syara. Namanya ma'ruf karena ketahuan. Ada istilah di dalam bahasa Arab aruf adik artinya cengger. Cengger itu berada di atas sesuatu yang diketahui. Begitu juga adat istiadat urf adat istiadat sesuatu yang sudah berlaku di masyarakat dan diterima oleh masyarakat itu namanya uruf karena diketahui yang semacam itu. Nah di dalam Al-Quran selalu saja antara Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Jadi mungkar itu yang tidak diketahui, yang diingkari baik oleh akal maupun oleh syara. Manusia itu mempunyai chip di dalam dirinya sendiri yang telah ditancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan chip itu manusia manapun baik manusia yang muslim maupun yang non muslim itu pertama merasakan tentang adanya kehadiran Tuhan baik orang Papua orang eh, yang ada di Kalimantan, di sana Dayak, ataupun manapun. Dengan chip yang telah dicancapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka merasakan kehadiran yang menciptakan. Hanya saja karena mereka tidak mendapatkan wahyu, maka mereka menggunakan akalnya untuk menghadirkan sosok Tuhan itu dalam bentuk patung-patung, dalam bentuk apa, bentuk apa, bentuk apa itu. ini sebenarnya mereka merindukan tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam di dalam kehidupan mereka itu. Mereka bersedia untuk mengorbankan kepada mereka yang disebut sebagai Tuhan. Mereka memberikan hasil tanaman mereka itu untuk Tuhan sesembahan mereka itu. Itu adalah pertanda bahwa manusia itu sangat merindukan kehadiran Tuhan. Yang kedua adalah bahwa manusia dengan akalnya saja itu mengetahui tentang kebaikan dan keburukan. Kebaikan dan keburukan. Mereka yakin kalau orang membunuh orang lain adalah buruk. Mereka yakin kalau memukul orang lain tanpa yang salah itu juga buruk juga. Mereka juga yakin kalau seandainya orang menolong orang lain itu adalah baik. Jadi ini modal-modal dasar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Agama itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengukuhkan tentang kebenaran, tentang kebaikan, tentang keburukan yang sudah diketahui oleh manusia itu. Nah, oleh karena itu di sini ya berbeda ada di dalam para pemikir Islam itu berbeda seperti orang Mu'tazilah mengatakan bahwa hanya dengan akal saja dengan kemampuan akal manusia itu bisa mengetahui mana itu yang baik mana itu yang buruk. Tapi ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa sesuatu yang baik baru dikatakan baik secara Islam kalau seandainya ada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis. Begitu juga sesuatu yang buruk baru dikatakan buruk manakala ada dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis. Jadi ini adalah pembahasan ma'rifah dari segi uh, lughah, dari segi eh, bahasa. Saya tadi mengatakan bahwa ma'rifatullah itu adalah merupakan puncak dari perasaan hati seseorang muslim yang ingin menapaki kehidupan spiritualnya sehingga akhirnya bisa merasakan merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin tanya kepada para hadirin hadirat sekalian, Bapak-bapak Ibu sekalian, kira-kira ingin nggak melihat Allah? Ingin nggak melihat Allah? Ingin. Ingin bertemu dengan Allah? Ingin. Tapi tunggu dulu, jangan sekarang. Tunggu sampai kita insya Allah semuanya masuk surga terlebih dahulu. Karena puncak daripada kenikmatan seseorang adalah apabila bertemu dengan sang kekasih. Kalau kita ingin menjadikan Allah itu menjadi sang kekasih, maka turutilah keinginan sang kekasih itu. Nanti insya Allah nanti di Sorga kita akan dipertemukan dengan sang kekasih. Kerinduan orang untuk bertemu dengan Allah itu dirasakan juga oleh para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ingin mengetahui Allah melalui keajaiban-keajaiban yang ingin ditunjukkan oleh Allah kepada ma, ke, kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau itu bisa menghidupkan orang yang mati. Ini permintaan Nabi Ibrahim sebenarnya ingin sekali ya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun tidak bertemu, paling tidak itu mengetahui tentang ya uh, tentang bagaimana kehadiran Allah dalam kehidupan Nabi Ibrahim. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala hari ini kata Tuhanmu Kala walam tu'min Apakah kamu masih belum Iman saya sempurna wahai Nabi Ibrahim Kala bala Enggak Saya sudah beriman kepada ya Allah Walakin ma'inna kalbi agar supaya hatiku lebih tenang dan lebih tentram lagi. Dengan melihat keajaiban yang bisa saya lihat dari uh, dengan kedua mata saya. Kemudian Allah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil empat ekor burung, kemudian di apa namanya dicacah-cacah begitu, kemudian di Fakhud arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayka thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'an Thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'alam Allah azizun hakim. Setelahnya dicacah-cacah begitu, disembelih, kemudian di oh, dicacah bengun, kemudian dicampur baur, kemudian ditaruh di empat bukit. Setelahnya itu di uh, dipanggil thumma da'uhunna ya'tinaka sa'ya. Setelahnya dipanggil wahai merak, wahai burung dara, wahai ini, wahai ini. Kemudian bagian-bagian dari burung-burung itu akhirnya mencari sendiri-sendiri dan setelahnya itu terbang dan menuju ke Nabi Ibrahim. Barulah Nabi Ibrahim merasa tenang dengan cabai Itu bentuk uh, kerinduan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi kerinduan seorang nabi yang lain yaitu Nabi Musa alaih Nabi Musa alaihi wassalam Langsung kalau Nabi Nabi Musa mengatakan, "Qala rabbi arini anzur ilaik." Ya Allah, perlihatkanlah kepada agar supaya aku bisa melihatmu ya Allah. Coba. Arini anzur ilaik. Kata Allah, "Lantaroni." Engkau tidak akan bisa melihatku. Tapi sekarang coba lihat, unzur ilal jabali fa inistaqarra maka makanahu fasawfa tarani. Tapi engkau lihat saja itu Pada saat Allah ingin memperlihatkan dirinya sendiri melalui hanya cahayanya saja, gunung sudah berdetak, sudah bergemuruh, hampir hancur. Pada saat itulah Nabi Musa kharra Musa sa'iqa. Langsung tersungkur, tidak bisa tidak kuat lagi melihat apa itu. Allah adalah hal yang gaib Allah ingin menguji sampai sejauh mana keimanan seseorang kepada Allah dalam keadaan Allah tidak bisa dilihat oleh mata kepala sendiri. Untuk mengetahui sampai sejauh mana orang itu meyakini tentang keberadaan Allah walaupun Allah sendiri tidak bisa dilihat. Ini dalam rangka untuk menguji keimanan. Kalau orang keimanannya itu bagus, maka walaupun dia tidak melihat Allah, tapi dia melihat kehadiran Allah di alam semesta itu. Orang yang mempunyai logika yang bagus, orang yang punya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru dia melihat Allah itu di mana-mana. Di semua ciptaan Allah itu dia melihat di situ ada Allah. Di dalam diri kita sendiri kalau seandainya seorang yang sudah diberikan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, dia merasakan keadaan Allah pada dirinya sendiri, lihat mata, lihat telinga, lihat hidung, lihat jantung, lihat yang lain-lainnya. Bagaimana Semuanya bisa bekerja. Siapa yang bisa mengendalikan semuanya itu? Sel-sel yang ada di dalam otak yang berjumlah sekitar satu triliun neuron bekerja demikian hebatnya itu. Siapa yang mengendalikan semuanya itu? Stephen uh, Hawking ya, Stephen Hawking yang baru-baru ini meninggal seorang ahli fisika dari Inggris tidak mempercayai adanya Allah. Alam semesta itu Begitu aja e, tercipta seperti itu. Tapi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya e, sesuatu sunnah kauniyah, hukum alam sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dengan sunnah kauniyah itulah akhirnya ini muncul, ini muncul, ini muncul, ini muncul. Hanya saja Stephen Hawking itu masih belum bisa memberikan jawaban siapa yang bisa menghadirkan hukum alam semesta yang akhirnya bisa menciptakan gunung, bisa menciptakan laut, bisa menciptakan semua bintang-bintang itu. Oh, jadi ini yang uh, apa namanya itu yang belum bisa dijawab oleh Stephen Hawking. Nah kita ini untuk bisa menemui seperti itu karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala Allah menurunkan kitab sucinya Allah menurunkan para rasul-rasulnya untuk menjelaskan siapa itu sebenarnya Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah Qul huwallahu ahad. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Turunlah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sampai akhir ayat kursi. Begitu juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'mal. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفقون والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس Assalamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallah ya amma syarikun Wallahu khaliqul bari'ul musawwir. Laul asmaul husna yusabbihun. Asmaul husna dijelaskan Allah itu sifatnya begini, begini, begini, begini, begini. Dan lebih daripada itu kalau kita lihat alam semesta semuanya itu adalah merupakan uh, penjelmaan tentang kehadiran Allah Subhanahu wa taala di alam semesta. Oleh karena itu, manusia janganlah berpikir tentang zat Allah. Karena zat Allah di dunia ini tidak akan bisa diketahui. Tapi berpikirlah kepada ciptaannya. Berpikirlah kepada ciptaannya itu. Kalau seandainya ciptaannya saja itu sudah demikian hebatnya, maka bisa dibayangkan bahwa pencipta daripada alam semesta itu jauh lebih hebat, jauh lebih perkasa, jauh lebih uh, berkuasa atas segala sesuatunya itu. Oleh karena itu, kalau seandainya kita ingin mendapatkan uh, suasana kehadiran Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita ini maka ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya salah satu di antaranya itu adalah apa yang dikatakan oleh para ulama terutama orang-orang sufi kita melakukan dua langkah saja itu dua langkah pertama adalah apa yang dibenarkan tahliyah yang kedua tahliyah atau at-takhalli dan at-tahalli. At-takhalli adalah kita membersihkan diri kita itu dari kekotoran-kekotoran jiwa kita itu. Jadi kalau seandainya baratnya itu tanah, kalau kita ingin menanam sesuatu bibit-bibit yang unggul, maka hendaknya tanah itu dibersihkan terlebih dahulu dari hal-hal yang bisa mengganggu nanti tanaman-tanaman itu. Harus dibersihkan dulu. Tidak boleh ada hal-hal yang mengganggu tanaman yang akan kita tanam itu. Begitu juga dengan hati manusia. Mana mungkin ya isyarat-isyarat dari langit akan merasuk atau masuk di dalam hati kita, jiwa kita, hati nurani kita, jiwa kita itu manakala di dalam hati kita itu masih banyak kekotoran-kekotoran jiwanya itu. Oleh karena itu maka orang-orang yang ingin mendapatkan ma'rifatullah itu kata Al-Imam Al-Ghazali itu tidak bisa dilakukan melalui ilmu-ilmu yang menggunakan logika ataupun akal. Bahkan ilmu kalam sendiri yang menjelaskan tentang ketahui dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bisa menempuh sampai kepada derajat al-mukasyafah. Mukasyafah terbukanya pintu hati kita sehingga bisa menyerap tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Lah apa itu diantaranya penyakit-penyakit kejiwaan. Lah ini harus dilakukan oleh orang itu dan itu harus melalui riyadhah. Melalui upaya yang sungguh-sungguh dari kita untuk mengenyahkan penyakit-penyakit hati kita itu. Ya dimulai daripada jangan sampai kita itu melakukan perbuatan syirik. Jangan sampai melakukan perbuatan kekafiran. Jadi syirik itu ada besar, ada syirik yang kecil. Kekafiran juga ada kekafiran yang besar, ada kekafiran yang kecil. Syirik yang besar adalah menyekutukan Allah dalam beribadah. Ada juga syirkul khafi, syirkul sogir yaitu arya melakukan perbuatan ibadah dalam rangka agar supaya dilihat sama orang lain bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya asyirk, asyirkul aswar. Kekafiran juga demikian, ada kekafiran yang menjauhkan orang dari agama Islam, keluar dari agama Islam. Ada juga kekafiran kenikmatan, mengkufuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan kenikmatan mata tapi digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Kita diberikan oleh Allah harta yang banyak tapi ternyata hanya untuk foya-foya saja. Kita diberikan kenikmatan dengan berbagai macam uh, kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, tapi ternyata tidak digunakan untuk yang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya itu adalah takabur. Takabur ini adalah sifat pertama yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadikan iblis itu dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala aba wastakbara wa kana minal kafirin. Orang itu merasa dirinya paling gede sendiri. Merasa dirinya paling hebat sendiri. Nah, ini di dalam Al-Quran dijelaskan tentang orang yang merasa takabur dengan kekuatannya. Seperti apa yang dilakukan oleh Fir'aun. Fir'aun mengatakan, وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي مَا لَكُمْ بِنْ إِلَهٍ غَيْرِ Tidak ada bagimu Tuhan selain diriku sendiri. Ini coba luar biasa itu melebihi daripada syirik. Kalau syirik masih mendingan. Samping dia itu menyembah Allah, menyembah yang lain. Kalau ini dianya sendiri merasa dia sendiri menjadi Tuhan, ya, dia sendiri menjadi Tuhan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan Fir'aun itu terkapar di laut merah karena dia mengatakan wadil anharu jadi minta hati semua sungai-sungai itu di dalam kekuasaan akhirnya dia Fir'aun tenggelam di laut merah nah ini adalah takabur di dalam kekuasaan ada juga takabur di dalam uh, masalah harta benda itu apa yang dilakukan oleh Fir'aun? Apa yang dilakukan oleh Korun? Korun itu adalah salah satu dari kaumnya Nabi Musa, bahkan ada keluarga dengan Nabi Musa, Bani Israel. Tapi mengatakan, Qala innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapatkan, kekayaanku yang ribuan, gudang-gudang penyimpanan makanan pada saat itu, adalah semuanya ada atas kejenius kejeniusanku jenius karena aku jenius hebat kan di samping itu ingin memperlihatkan kekayaannya di hadapan orang-orang miskin pada saat itu ini takabbur dalam bidang kekayaan padahal apa yang didapatkan oleh korun adalah hasil dari pertanian pertanian itu dari mana dari bumi Allah siapa yang menumbuhkan tanam-tanaman yang diketam, yang dituai, yang dipanen adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi setelahnya mendapatkan itu semua dia mengatakan bahwa akulah yang paling hebat karena kelincahanku, karena kepintaranku sehingga aku bisa seperti seperti ini. Digambarkan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kehebatan, tentang kekayaan Raja apa Korun ini, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Mafatih artinya miftah. Miftah itu kunci. Kunci gudangnya Korun itu kalau dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan begitu, diangkat oleh orang yang kuat-kuat itu nggak bisa terangkat. Tapi bukan kunci yang seperti sekarang ya, kunci zaman dulu. Saya pernah datang ke Karnak ya, Karnak di Luxor di Mesir, melihat bagaimana itu di Abu Sumbul, Abu Sumbul di sana di Luxor. Itu saya lihat kuncinya memang gede-gede segini nih. Wah ya pandus ya. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Allah tidak menyebutkan berapa ribu sih gudangnya. Allah hanya memberikan informasi tentang kuncinya saja. Kuncinya kan sesuatu yang kecil ya. La bil usbati ulil quwa idh qala lahu akhirnya diambleskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diambleskan? Artinya tanahnya itu menjadi ambles. Karena kekayaan yang didapatkan oleh Korun adalah dari tanah. Tanah tidak rela bahwa pada akhirnya tanah yang menjadikan tanaman-tanaman itu bisa tumbuh ternyata itu tidak diakui bahwa itu adalah dari Allah tanah itu kan mentauhidkan tanah itu merasa bahwa dirinya adalah Abdullah hamba Allah eh tahu-tahu setelahnya tanah itu mengeluarkan buah-buahan ya buah-buahan dipanen kok akhirnya dialamatkan kepada dirinya sendiri tidak dialamatkan kepada Allah Subhanahu wa taala mestinya mestinya orang yang seperti itu membaca alhamdulillah atas semua kenikmatan itu. Tapi ternyata dia ingin agar supaya semua itu dialamatkan kepada dirinya sendiri. Tanah tidak rela dengan semacam itu, akhirnya tanahnya ambles, diambleskan oleh malaikat-malaikat. Ya, fakhassada fakhassabna Nabihi wa bidarihil ard fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Ini takabur jadi penyakit takabur itu itu sangat berbahaya. Pertama-tama penyakit hati yang dimunculkan oleh Allah pada Bani Adam itu adalah takabur. Sangat berbahaya. Begitu juga takabur dengan kekuatan sendiri. Seperti kaum An. Nah, asyad men, nah, siapa di antara penduduk bumi yang asyad minna quwwah siapa yang lebih kuat daripada kami sekalian kaum Ad disebutkan di dalam Al-Quran alam taruh كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kehebatan kaum Firaun, kaum Ad, kaum Thamud mempunyai wah keperkasaannya luar biasa kalau bapak-bapak ibu sekalian ya jalan-jalan ke kota Petra ya di Jordania di Petra itu seperti itulah rumahnya kaum Samud di belakang Petra itu terus itu banyak sekali batu-batu yang pahat begitu juga di kota Ulan di di di, di Saudi Arabia ya banyak sekali itu. Kehebatan itu. Nah kalau zaman sekarang ya Amerikanya lah apa segala kepada saat itu yang paling hebat. Allah tidak bangga dengan kaum yang begitu hebatnya dengan pikirannya tapi mereka mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu man ashaddu minna quwwah? Siapa di antara kami yang lebih hebat daripada kamu? Siapa di antara makhluk yang ada? Takabur juga seperti itu. Iblis takabur akhirnya dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala. Firaun takabur akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum 'ad takabur di akhirnya dihabiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum Samud begitu begitu. Ini penyakit takabur ini merasa kabur, kaburo itu besar bisa tinggi lebih Oleh karena itu, orang kalau sudah punya ilmu yang misalnya seluruh Indonesia nggak ada yang bisa mengalahkan, tidak boleh takabur. Karena kata Allah, wa ilmin alim. Setiap orang yang punya ilmu pasti ada yang lebih yang lebih hebat lagi. Ini berbicara tentang takabur saya kira panjang ya. Kita masih baru berbicara tahliyah. Artinya mensucikan, ibaratnya kalau ada balong itu penuh dengan sampah-sampah, ya kita harus sampahnya harus kita keluarkan terlebih dahulu. Baru kemudian kita tanami apa rumput ataupun hewan-hewan yang itu agar supaya hewan itu bisa bagus hidup di situ. Apalagi di antaranya Sifat-sifat yang harus kita jauhkan. Di antaranya lagi adalah kemunafikan, di antaranya lagi adalah uh, eh, riak, di antaranya lagi adalah sumah, ingin orang itu mendengar semua, ada ujub, merasa dirinya paling hebat. Begitu juga tabzir, selalu menghambur-hamburkan harta. Begitu juga bakhil, kikir, itu adalah merupakan banyakan ketamakan itu adalah penyakit hati juga. Nah, ini semuanya itu adalah merupakan hal-hal yang menghambat munculnya atau turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang menghambat ibaratnya kalau kalau apa namanya alat untuk menerima sinyal-sinyal itu sinyalnya tidak bisa langsung meresap di dalam hati kita itu. Padahal sinyal Allah itu selalu dipancarkan. Tapi kalau seandainya penangkap itu masih kotor, maka sinyal yang segede apapun tidak akan bisa merasuk pada diri kita sendiri. Kemudian setelahnya kita berada pada tingkat kita sudah uh, ikhlasnya bagus, takwanya sudah bagus, penuh syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya bagus, ikhlasnya juga bagus, istiqomahnya itu juga bagus. Itu namanya tahliyah. Kalau tadi kesyirikan, kekufuran, kemunafikan, sombong, angkuh, hasud, ya. Dia penipu, dia itu suka berbohong. Kalau seandainya semuanya itu sudah mulai dinyahkan Ya. Jadi maka hati kita itu sudah mulai bagus. Ya, sudah mulai bagus. Kemudian bagaimana setelahnya itu? Kita ingin hiasi hati kita itu dengan hal-hal yang bagus. Apa itu? Ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas itu apa? Orientasi ibadah kita itu hanya untuk akhirat, bukan untuk dunia. Orientasi ibadah kita itu hanya untuk akhirat saja, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala saja, bukan untuk dunia. Contohnya apa? Kalau orang sudah terbiasa sholat duha. Ada orang mengolok-olok ke kita, tenang saja. Ada orang memuji kita, kita tenang saja. Tidak peduli dengan orang yang mengolok-olok kita, tidak peduli dengan orang-orang yang memuji kita. Kita jalankan terus saja. Itu pertanda bahwa dirinya itu adalah orang yang ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada luka balik para ulama lagi mengatakan bahwa cirinya ikhlas itu adalah adanya dua kelompok yang satu memuji, yang satu mencela. Itu tertanda bahwa dia itu adalah orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang yang syukur Orang yang syukur apa saja itu syukur. Ya. Dia dapat jodoh syukur, dapat anak syukur juga. Kalau seandainya hartanya kemalingan syukur juga. Kenapa? Yang kemalingan hanya harta. Bagaimana kalau seandainya yang kemalingan itu hatinya? Hatinya dirampok oleh setan. Ah ini dia yang yang susah itu. Kalau seandainya orang semua hartanya itu habis, tapi dia masih mempunyai Allah, itu harus disyukuri. Seperti dulu tsunami ya, rumahnya habis, semuanya habis, harta bendanya habis, dia masih punya Allah. Itu harus disyukuri oleh Allah Subhanahu. Syukur oleh seseorang. Makanya untuk menjadi orang yang syukur itu susah banget. Oleh karena itu Allah sendiri mengatakan wa qalilum min ibadiyash syakur. Sedikit sekali orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit sekali orang yang bersyukur. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam disebutkan oleh Allah innahu kana 'abdan syakura. Sungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba Allah yang banyak sekali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para mufasirin mengatakan kalau Nabi Nuh itu kalau minum misalnya, misalnya nih, ini misalnya aja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan. <laughs> Langsung alhamdulillahi alamin. Makan setiap makan alhamdulillahirabbil alamin. Karena begitu banyak kenikmatan pada waktu kita itu memakan makanan. Apa kenikmatannya itu? Kita merasakan kelezatan makanan yang kita kunyah adalah kenikmatan yang luar biasa. Makanan bisa bisa hancur karena adanya air liur. Itu juga merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Bayangkan ada orang yang air liurnya itu sudah nggak ada untuk bisa memasukkan makanan ke dalam uh, ke dalam perutnya itu dia harus selalu didorong oleh air lagi, dorong oleh air lagi, dorong oleh air lagi. Ini adalah merupakan satu kenikmatan yang luar biasa. Kadangkala ada orang makanannya sudah hebat sekali, makanan nggak bisa masuk ke dalam itu. Kan sudah kita sehari-hari selalu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala tapi kita tidak merasakan bahwa itu adalah kenikmatan. Makanya waqalilum min ibadiyas syakur. Ada orang doanya begini, Allah maj'alni minal qalil, Allah maj'alni minal qalil. Allah wahai Allah, ij'alni jadikanlah aku minal qalil dari orang yang sedikit. Orang nggak paham <laughs> apa kata orang doa kok begitu sekali jadikanlah aku menjadi orang yang sedikit golongannya orang sedikit. Dijawab bukankah Allah mengatakan wa qalilum bin syakur. Hendaklah aku masuk di dalam qalil yang seperti itu. Allah baj'alni minal qalil. Jadi sabar juga begitu. Kesabaran ini juga merupakan tanaman ya, tanaman di dalam hati kita sehingga hati kita itu menjadi hidup keikhlasan juga demikian syukur juga demikian ada hati itu hati yang hidup ada hati yang mati kalau hatinya hidup maka itulah pancaran dari emanasi ya emanasi yang dia dapatkan dari pancaran ilahi dari langit itu bisa akhirnya bisa menghidupkan hati yang sudah seperti itu jadi ini perlu ya di dalam kehidupan kita itu agar supaya kita bisa merasakan manisnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seandainya orang itu sudah sabar. sabar itu macam-macam ya. Sabar yang wajib, sabar yang sunnah, sabar yang makruh ya. Tapi sabar di dalam melaksanakan kewajiban, salam sabar di dalam menjauhkan diri dari kemaksiatan. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau bapak masih di ruangan di Masjid Dar Tauhid, rasanya mustahil akan berbuat kemaksiatan. Mustahil rasanya. Tapi coba sekarang disendiri-sendirikan. Tidak ada orang pun. Terus kemudian muncullah godaan-godaan kehidupan. Dalam satu ruang sendirian, misalnya seorang lelaki yang pemuda, kemudian muncul di situ ada seorang pemudi yang cantik jelita. Bagaimana kira-kira perasaannya itu? Ingin kenalan, ingin kenalan apa tidak kira-kira itu? Mulailah ingin kenalan dulu dari mana, dari mana, dari mana begitu. Namanya saja lelak dalam kasih lelaki di dalam dirinya Allah tancapkan panel-panel yang akan bisa bergerak-gerak kalau seandainya bertemu dengan lawan jenisnya itu itu manusia yang wajar lelaki yang wajar tidak ada seorang pun di kamar itu apa yang terjadi itulah namanya kesabaran yang demikian kalau orang di dalam rumah saja terus nggak melakukan kemaksiatan itu sih belum belum masuk dalam ujian kesabaran. Tapi kalau seandainya orang itu dihadapkan di dalam satu keadaan fakir miskin, kemudian ada orang ngasih uang sejuta dalam rangka untuk beralih agama yang lain. itu situlah ujian. Itu namanya fitnah. Fitnah. Nah sekarang kalau seandainya orang itu sudah mengeluarkan sifat-sifat yang tidak bagus, dengki, hasud, tamak, ria, ujub dan lain sebagainya. Kemudian dimasukkan ke dalam hati itu sifat-sifat yang mulia, ketakwaan, keikhlasan, sabar, tawakal, qanaah, menerima apa yang menjadi bagian dari Allah Subhanahu wa taala maka mulai saat itulah dia merasakan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala dalam kehidupannya itu. Dia merasa tenang dengan kesendiriannya. Karena dia bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ibadah sendirian, dia merasa tenang. Al-istiqnas bihadratillah subhanahu wa ta'ala merasa dirinya itu damai, sejuk bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah merupakan awal daripada proses emanasi pada diri seseorang, proses pencerahan pada diri seseorang, yang dengan pencerahan itulah dia merasa damai itu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia dimanapun juga Allah selalu merasa bersama dia sendiri. Pada saat itulah semua anggota tubuhnya itu akhirnya tidak bergerak kecuali mendapatkan inayah taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dia punyai hanya memandang hal-hal yang bagus. Mulut yang dia punyai tidak akan mengeluarkan kata-kata yang kotor, tidak akan berbohong kepada, tidak akan mencerca orang lain, tidak akan memaki-maki orang lain, tidak akan melecehkan orang lain. Mulutnya bagus. Dia kalau seandainya uh, ada hal-hal yang baik untuk dia katakan, katakan. Kalau tidak, ya sudah. Nah, pada saat, saat sekarang ini, mulut kita itu diwakili oleh medsos. Nah, diwakili oleh medsos. Karena tulisan itu adalah kata-kata yang tertulis. Ya, kalau di diomongkan ada suaranya. Tapi medsos itu kan kita share. Kalau seandainya kita itu orang yang hatinya buruk, gak bagus, kita akan mendapatkan apa namanya tuh sharing-sharing dari teman-teman kita lihat dulu dia tidak pikir-pikir share lagi pada orang berapa orang yang akan terkena akibat daripada daripada berita-berita yang dia ada. Ada hoax, hal-hal yang fitnah, ada hal yang menduduk orang lain tanpa. Ya pernah ada satu cerita begini, ada seorang yang disuruh oleh gurunya, kamu datang ya kemari dari rumahmu datang kemari, kamu bawa bulu-bulu dan kamu tebarkan bulu-bulu itu di sepanjang jalanmu itu sampai kamu datang. Akhirnya karena dia murid, dia mengikuti apa kata gurunya itu. Sampai jadi bawa bulu-bulu ditebarkan begitu sampai berjumpa dengan guru. Setelahnya berjumpa dengan gurunya itu, guru mengatakan, "Sudah, kamu sekarang kembali lagi ke rumahmu dan carilah buru-buru ya bulu-bulu yang kamu tebarkan di jalan menuju ke tempat ini kata anaknya kata muridnya bagaimana ya Syekh saya akan bisa me, jadi mem, mengambil buru-buru yang telah aku terbangkan di situ kata gurunya begitulah kalau kamu itu orang yang mengumbar ataupun orang yang selalu menebarkan kebohongan, menebarkan fitnah, menebarkan berita-berita yang buruk, sehingga akhirnya semuanya termakan oleh medsosmu, akan kamu tarik kembali. Itu sangat susah sekali. Oleh karena itu, maka uh, kembali lagi kepada persoalan yang uh, kita lihat pada ma'rifatullah itu adalah merupakan satu tingkatan yang tinggi di dalam perjalanan spiritualitas keagamaan kita masing-masing. Kalau orang kalau sudah makomnya sudah makon ma'rifatullah seperti orang-orang sufi apa segala itu, orang itu sudah nggak memikirkan dunia lagi. Dunia akan datang, ya. Semuanya akan merasa apabila dia sudah pada tingkatan yang semacam itu manusia bersahabat bahkan binatang-binatang juga bersahabat ya dia uh, eh, sangat de eh, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itulah yang dikatakan oleh para ulama man Allah siapa yang takut kepada Allah khafahu kullu syai maka segala sesuatu akan takut kepada dia itu karena dia apa karena dia hanya berpandangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk sampai kepada martabat yang semacam ini sudah tentu perlu mujahadah, perlu riadah yang luar biasa. Saya ngomong begini cuma ngomong saja. Saya merasakan, ya belum merasakan seperti itu. Ya kita bagi-bagi saja, bagi-bagi bagi-bagi ilmu pengetahuan yang saya dapatkan dari uh, dari buku-buku yang saya baca itu. Jadi itulah tingkatan-tingkatannya itu adalah at-takhalli, at-tahalli dan at-tajalli. At-tajalli itu adalah merupakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah hadir dalam kehidupan kita, maka kita merasakan kenikmatan hidup. Kita merasakan tidak takut akan mati, tidak takut akan rezeki, tidak akan takut kepada siapa-siapa. Saya selalu ingat ya, kata-kata hakim itu pokoknya tidak takut kepada saya santri yang apa siap guna itu ya SSG itu diajari seperti itu oleh hakim suruh ke gunung sana itu. maksudnya adalah menghilangkan ketakutan kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja ini salah satu cara yang menurut saya itu luar biasa itu santri SSG itu.